Bismillahirrahmanirrahim. Mahat Minhajul Asar menyajikan audio muhadharah pembuka pertama yang berjudul Majelis Ulama Momentum Mulia Menguatkan Ukhwah di atas Iman dan Takwa disampaikan oleh Ustadz Abu Fuad Saiful Hafizahullah di Masjid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu di Mahat Minhajul Asar Jember Jawa Timur Indonesia yang dilaksanakan pada hari Sabtu 23 Muharram 1447 Hijriah bertepatan pada tanggal 19 Juli 2025 Masehi dalam rangkaian Daurah Salafiyah Imam Al-Muzani keempat tahun 1447 Hijriah.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 Ini realita yang kita rasakan sekarang. Majelis ulama momentum mulia menguatkan ukhuwah. Betapa tidak? Sudah kurang lebih enam atau tujuh hari kita lalui. Betapa ilmu itu disampaikan oleh para masyaikh, oleh para ulama yang dengannya kita merasakan betapa iman bertambah dan bertambah. Yang ukhuwah sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama kita jika dibangun di atas ilmu dan iman adalah merupakan ukhuwah yang paling tinggi, ukhuwah yang paling mulia. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan yang demikian itu di dalam firman-Nya. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sungguh hanyalah orang-orang yang beriman adalah mereka-mereka yang bersaudara. Kita telah pernah belajar ayat ini di mana para ulama para asatidah telah menjelaskan kepada kita bahwasanya ayat ini diawali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan harfu innama yang bermakna lil hasri wat ta'kid. Membatasi dan menguatkan apa yang akan disebutkan setelahnya, yakni tidak ada persaudaraan yang hakiki tidak ada ukhuwah yang mulia jika tidak dibangun di atas iman. Maka oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala membatasi innamal mu'minuna ikhwatun. Sungguh hanyalah orang-orang yang beriman adalah mereka-mereka yang bersaudara. Dengan kata lain, sungguh hanyalah orang-orang yang bersaudara itu adalah mereka-mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kepada kita ayuhal ikhwah. Semakin bertambah. Semakin kuat iman. Maka akan semakin bertambah pula. Akan semakin kuat pula. Ukhuwah. Persaudaraan. Kaum muslimin terlebih mereka kaum mukminin dan terlebih lagi kepada mereka as-salafiyin. Namun jika sebaliknya billah jika imannya melemah imannya berkurang maka akan melemah pula akan berkurang pula ukhuwah jika imannya benar maka ukhuwahnya akan benar Jika imannya tidak benar, maka ukhuwahnya juga tidak akan benar. Demikian yang yang dijelaskan oleh para ulama kita mafhum min hadhil ayah yang dipahami dari ayat ini. Dan asy Salih Al-Fauzan Al-Walid salih Al-Fauzan hafizahullah taala memberikan penjelasan di dalam kitabnya Asy-Syarhul Usul Al-iman la yakun illa bil ilmi Iman tidak akan terwujud kecuali dengan ilmu. Berarti Innamal mu'minuna ikhwatun adalah mereka-mereka yang senantiasa belajar ilmu, bermajlis di hadapan para ulama. Di iman la yakun illa bil ilm. Karena iman tidak akan terwujud kecuali dengan ilmu. Maka ciri khas, karakteristik Orang-orang yang benar, yang benar imannya adalah mereka-mereka yang senantiasa tidak mau melewatkan majelis-majelis ilmu, majelisnya para ulama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Anas ibn Malik Idza marartum biriyadil jannah farta'u Qalu wa mariyadul jannah? Qala hilakud dzikir. Jika kalian melewati taman-taman surga, farta'u, maka singgah dan nikmatilah. Farta'u itu secara harfiah. Jika konteksnya pada hewan ternak, makan sebanyak-banyaknya dengan puasnya. Jangan berhenti makan. Makan sepuas-puasnya. Makan sebanyak-banyaknya dan puas. Dan kata ini digunakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan majelis ilmu. Idza marartum biryadil jannah farta'u. Jika kalian melewati taman-taman surga, maka singgah dan nikmatilah. Jangan setengah-setengah menikmatinya. Nikmatilah sepuas-puasnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, wa mariyadul jannah. Apa itu taman-taman surga? Qal beliau menjawab hilakud dzikir. Halakoh-halakoh dzikir yang para ulama menjelaskan yang dimaksud dengannya adalah majelis-majelis ilmu. Sehingga apa yang dikatakan oleh Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah taala benar-benar ilmiah Al iman la yakun illa bil ilmi. Iman tidak akan terwujud, tidak akan benar kecuali dengan ilmu. Sementara Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di dalam ayat yang telah kita bacakan sebelumnya, innamal mu'minuna ikhwatun, sungguh hanyalah orang-orang yang beriman yang dapat mewujudkan persaudaraan. Sementara iman tidak akan terwujud kecuali dengan ilmu. Berarti mereka-mereka yang senantiasa terus bersimpuh di majelis-majelis ilmu, di majelisnya para ulama adalah mereka yang benar ukhuwahnya. Karena majelis ilmu, majelis ulama adalah momentum mulia menguatkan ukhuwah. Di dalam surat yang lain Tepatnya di dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-67 Allah Subhanahu wa taala berfirman al-akhillau yawma idin ba'dhum li ba'din adu illa al muttaqin pada hari itu orang-orang yang bersahabat akrab ketika di dunia akan menjadi musuh satu dengan yang lainnya. Illal muttaqin kecuali orang-orang yang bertakwa. Saya ulangi sekali lagi ayuhal ikhwah. Firman Allah Subhanahu wa taala Al-akhillah yauma idin orang-orang yang bersahabat akrab bukan cuma sekedar bersahabat biasa sekedar kenal sekedar teman biasa akrab di hari akhirat nanti satu dan yang lainnya akan menjadi musuh illal muttaqin kecuali mereka-mereka yang bertakwa artinya mereka-mereka yang membangun ukhuwahnya di atas takwa adalah mereka-mereka yang tidak akan merugi di dunia dan di akhirat. Mereka yang membangun persaudaraan, yang membangun ukhuwah di atas takwa adalah mereka-mereka yang tidak akan merugi di dunia dan di akhirat. Sehingga jika ada pertemanan, jika ada uhuwah yang tidak dibangun di atas takwa adalah merupakan uhuwah yang akan merugikan para pelakunya di dunia sebelum di akhirat. Maka ketika kaum muslimin apalagi salafiyin ketika mulai renggang ukhuwah. Itu bertanda bahwa ada sesuatu pada iman dan takwanya. Jika iman dan takwa ada sesuatu padanya, berarti ilmunya ada sesuatu padanya. Mungkin dulu belajarnya luar biasa bukan cuma sekedar bisa menerjemahkan bahkan paham al ahadi al-ayat, paham. Berjalannya waktu. Nah, dia tidak menjaga pergaulannya, tidak menjaga dengan siapa dia berkawan, dengan siapa dia berbicara, dengan siapa atau dari siapa dia men menimba ilmu. Sehingga masuklah ilmu yang mempengaruhi iman dan takwanya yang dengan itu pula berpengaruh pada uhuwah persahabatan dia. At-taqwa sebagaimana yang sering diulang-ulang oleh para masyik. Saya pada majelis pertama atau majelis kedua, dars pertama atau dars kedua, Syekh Abdul Ghani Ausad kembali mengulangi penjelasan beliau tentang takwa yang telah beliau pernah sampaikan pada daurah dua tahun yang lalu sambil menukilkan ungkapan Al-Imam Talq Ibnu Habib. Beliau mengatakan bahwa at-taqwa an ta'mala bi ta'atillah ala min minallah tarju Allah wa an tad'a ma'siyatan ala min minallah takhsha Allah takwa adalah ketika engkau melakukan amalan ketaatan di atas cahaya Allah Penuh harap akan ganjaran pahala dari Allah. Dan engkau meninggalkan maksiat di atas cahaya Allah dalam keadaan takut akan hukuman dari Allah. Al-Imam Ibn Al-Qayyim setelah menukilkan definisi ini di dalam kitabnya Ar-Risalatut Tabukiyah beliau mengatakan hada ahsanu maqila fi hadit taqwa. Inilah sebaik-baik definisi yang pernah diungkapkan tentang makna takwa. Sehingganya dengan definisi ini kita memahami barang siapa yang melakukan amalan ketaatan hanya berdasarkan logika dan perasaan itu bukan takwa. Cahaya Allah yang dimaksud adalah Alkitab was sunnah bifahmi salafil ummah. Cahaya Allah anta'amala bita'atillah ala nurim min Allah Engkau melakukan amalan ketaatan di atas cahaya Allah. Maksudnya di atas bimbingan Al-Quran dan As-Sunnah berdasarkan pemahaman salaful ummah. Nah, sehingganya barang siapa yang melakukan amalan ketaatan hanya berdasarkan perasaan dan logika. Itu bukan takwa. Itu bukan takwa. Barang siapa yang meninggalkan maksiat atau meninggalkan sesuatu hanya berdasarkan logika dan perasaan. Melakukan meninggalkan suatu amalan tertentu bahkan sampai pada persahabat persahabatan hanya berdasarkan logika dan perasaan itu bukan takwa al akhilla yauma idin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin pada hari itu orang-orang yang bersahabat akrab ketika di dunia akan menjadi musuh antara satu dengan yang lainnya kecuali orang-orang yang bertakwa yang membangun persaudaraannya di atas ketakwaan kepada Allah yang mereka melakukan suatu amalan dan meninggalkan suatu perkara itu di atas cahaya Allah bukan logika bukan perasaan Nabi sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi yang dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani dari sahabat Abu Dhar Jundub Ibnu Junadah radhiyallahu anhu qal qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata Abu Dhar telah berpesan kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sebelum kita lanjutkan apa yang dipesankan oleh Nabi kepada sahabat Abu Dhar, dijelaskan oleh para ulama bahwa suatu nasihat yang disampaikan oleh Nabi kepada salah satu sahabat itu mencakup kepada seluruh umatnya, kepada seluruh kaum muslimin sampai datangnya hari kiamat. Maka saya meminta pada diri saya dan antum. Mari kita perhatikan hadis yang mulia ini. Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berpesan kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ittaqillah ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin bertakwalah engkau kepada Allah kapan dan dimanapun engkau berada ikutilah kejelekan itu dengan kebaikan niscaya akan menghapusnya dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah SAW menasehatkan kepada Abu Dhar dan kepada kita untuk bertakwa dengan haitsu. Ittaqillah haitsu ma kunta. Dijelaskan oleh para ulama diantaranya oleh Asyikh Soleh Ibnu Abdul Aziz Al-Syekh di dalam sarahnya terhadap kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah beliau menjelaskan bahwa حيث متعلق bil azminah wal amkinah. Kata haitsu ini mencakup waktu dan tempat. Haitsu mencakup waktu dan tempat. Penting ini untuk kita mengetahuinya. Nah, kapan ini terkait dengan waktu? Di mana ini terkait dengan tempat? Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah kapan dan dimanapun engkau berada ketika engkau pada daurah-daurah sebelumnya adalah orang yang bertakwa kepada Allah maka pada daurah kali ini hendaklah engkau juga bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika dahulu engkau berada di kota ini dan kota itu Ketika engkau sampai di tempat tertentu, hendaklah engkau juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika di hadapan masyayikh, di hadapan ulama, engkau memper lihatkan sikap yang takwa, maka hendaklah ketika engkau telah beranjak keluar dari majelisnya para masyayikh, hendaklah engkau juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika di masjid engkau bertakwa, maka hendaklah ketika di rumah engkau bertakwa, ketika di rumah engkau bertakwa, hendaklah ketika di pasar, di toko, di kantor juga engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dahulu engkau bertakwa, kemudian sekarang ada tanda tanya. Tanda tanyanya, tanda tanyanya. Al akhillau yauma idin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Pada hari itu Orang-orang yang bersahabat akrab ketika di dunia akan menjadi musuh antara satu dengan yang lainnya kecuali orang-orang yang bertakwa. Kenapa dahulu kita beruhuwah? Kita bersama. Kenapa sekarang engkau menjauh? Ada apa ya akhi? Ada apa dengan saya? Ada apa dengan kamu? Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Nabi SAW dalam hadisnya tersebut setelah menasihatkan takwa wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamuha. Ikutilah kejelekan itu dengan kebaikan akan menghapusnya. Kata Imam Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di Betapapun seorang hamba takwanya tetap akan menemui waktu-waktu di mana takwa itu dipertaruhkan. Makanya Nabi SAW langsung berpesan, wa tamhuha. Jika engkau terjatuh pada kejelekan yang dapat menodai takwamu, yang konsekuensinya juga akan dapat menodai uhwahmu, Faat Fa'atbi'is al hasanata tamhuha. Ikuti dengan kebaikan, niscaya akan menghapusnya. Terganggunya uhuwah. Ini adalah kejelekan. Ikutilah bi'is sayyiat al hasanata tamhuha. Ikutilah kejelekan dengan kebaikan akan menghapusnya wa khaliqin nas bikhuluqin hasanin dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik yang tidak cukup waktu bagi kita untuk melanjutkan atau menukilkan keterangan para ulama tentang majelis ulama momentum mulia menguatkan ukhuwah namun sedikit semoga bermanfaat bagi diri saya terutama dan kemudian kepada antum seluruhnya jazakumullahu khairan Allahu yubarik fikum ahlan wa sahlan wa marhaba wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الرابعة